won masalah kulu bimala dehim farihun niku Setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi rasa kaget nak. Tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak. Kula nu di niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. anak kiai tapi ora iso ngaji, tapi untuk untuk tahu kerungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih baru kau uripe, sugih tenan. Ini kagum Mbak Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh Inna wa ala ja'ala ata asyari rizki fit Allah itu membuat sembilan dari sepuluh rizki itu fit ada kan rizki itu sepuluh, sembilannya itu fit Jadi betapa barokahnya tijaro ini alasannya sederhana ini macam pertanan egia ya egia ya tadi ya rada kurungu kurungu sih tak celing lah memori memori di bahalemu celing tapi saya guys ketunyan ya masuk akal Pak Bah menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. kiai sekali medit itu bener rokok bapak perkara ini ratau ngamal nggak pedagang orang tetap suwargo kok iso jadi kiai kan sering saling tempel uang sekali medit ngerokok. duit ragu lah kok medit ya Mungkin anak kiai jadi wani ngerti kiai Lara dagang? medit lah itu tetap lomo bapak. Misalnya aku berdagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak gak, tak bayari ragam kerja, arah kerja aku ma, malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora medit bapak, gelem ragam bayar. Mulane kah untuk rezeki songo iku Yo medit itu praktek nonton dene, tapi dene nih keyakinan medit itu tetap barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Nanti konco-konco sing meragi miliki, nanggo pengen medit baru kayu dagang. Misal gue bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gue nang meditnya kebablas. Loh gitu pedagang, gue sak medit-medit asal bayar gaji kan baru kau tuh Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke the base. Ayo bayari supir, gue, kernet, tukang cuci, ngop mobilnya wayang ngetapoli oli, wayang nyervis, bengkel. Itu berapa sistem rizki? Pak nak pabrik karyawannya rong ewu. Wih gue yono sing mondok, yono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Yo ya nak bener Jadi e. dia nengi dalam nabi, mereka nabi pedagang. Ora ana papa, ning sejarah nabi ku kiai sing ana wis nabi kok dadi kiai cangkem wae. <laughs> Wah terus to dindi. <laughs> Yen alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, ya anane nabi ku tajir pedagang. Cangkem wis dadi nabi kok dadi kiai barang. <laughs> Oh omong aja keluar, pokoke pedagang ngono ae rasa. din jadi nabi kono apa? Jadi ya. Artinya ya mau kologis bimala malatehim. Karih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, arah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok ter. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak kan pernah ngaji. Dia taunya Islam NU NO, atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya tahunya dari kiai kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah ya Syiah, kalau apa ya Nah, kalau semua kiai-kiai NU Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ibadah atau musibah. buatin jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin Jutia kok tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, yang manfaatan. Dia menyontohkan zaman Basim Asari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman ya dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Ki Maskur. Dulu Ahan Nasution siapa itu? Ya dekat sama Ki Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo dekat nopo pejabat dan itu terbukti sampai ahli sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat nopo dekat nopo kiai mereka ndak nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern tahunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat kalau bakas sing soleh lo sama rasa terhono kiai ini proposal buat ini bakas sing soleh ini bakas sing apa soleh saya pernah baca biografinya Mbak Soleh Darat itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bayi R.A. ini itu ngajinya sama Mbak Soleh Darat makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbak Soleh Nopo darat. Jadi dulu itu adat niai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa ge saleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nak iku tak korup dan saya kenal orangnya. Le artinya nggak apa-apa kalau kalau dia begitu nggak apa-apa. Ibu ya, bolak balik kulu hisbim bimalatihim Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat makanya sekarang daerah ini Saudi Arabia sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga. Lalu mau ngalim seneng orang tahun, meneng di neng Arab, tapi gak kelam muni Saudi. Perkara ini rondo negara jadi diakoni WMBI. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno gitu. Muni pada karo menawa Indonesia Soekarno. Ya, Arab Saudi jenis Arab toh asli nih. cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesannya orang turunan Saudi kayak iso sudah 그래서 드디로죠. 그때 알리 사웃 Ya Jadi cuma ya, melok-melok ngomong paham ya bahwa itu benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa ikan ya, Nyatanya tenan. kados pilpres kemarin, bos suni, borai, kuwabe calon presiden solawatan tenan. Mereka dia ngerti, trennya saja nopo. Bola tiane gapan yuraro, ya tapi kan terus masal Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini kalau contohkan. Sama saya kita bedai. Ono tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhin itu ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun ki maksiat, maksiat itu dosa. Jangan cangkruk atau mriki katokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nara ra diancepi kamu siapa kok brand lu siapa kok wani ngeloroi aku jajal misalnya Mustafa Suga di desa miliar buat sak triliun tanah ning kono niku dituku kabeh bareng ngono ana wong katokan cekak maksiat ning kono kowe aja ning kene kamu siapa sing duwe bareng <laughs> gampang di nganggo dakwah kiai ambek tuku jawab mawon sing lah ini dakwah bil hikmah ambek bil mal cepet di mal kan dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu di amwalikum Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham. Ya? Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih ngoten iki mulane kula niku ya wis paro ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape perkara karo tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi digo maksiat. Nahi mungkar paling cepat niku niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lengge to ge. Gon-gon dalan si digo maksiat, nak lori itu akan suwi, tapi nek mbok tuku, terus tetap tinggu, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing sing duwe. Gampang di. Nah, mulane mulai dhisik sewa, agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama ya kombinasi melarat ambek suke. Mulane sing melarat terus adungo suke perkara ini gue kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah dungo ngeten ya, apa Gusti contoh melarat gue kula nggih mun wonten Gusti. sih ya, ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita ya, kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun